Karena sesungguhnya bersyukur kepada Allah seluruhnya bermakna keberuntungan dan akan melanggengkan nikmat yang kita sudah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal di dalam surat Yusuf ketika menjelaskan tentang Nabi Yusuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Allah berfirman, Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah adalah senantiasa menjadi pemenang terhadap segala urusannya. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala harus menjadi akidah kalau seandainya akidah ini ada pada kita, merekat pada kita, kokoh ada pada kita, maka sesungguhnya kita selamanya akan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan az-zikra. Az-zikra artinya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber Islam. Al-Quran adalah sumber daripada syariat Islam. Atau dengan kata lain sesungguhnya adalah Islam. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi jaminan kepada kita bahwa dan kami Allah terhadap azikro itulah yang akan menjaganya. Bisa dibayangkan oleh kita bahwa Islam, Al-Quran, As-Sunnah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi kita dengar bahwa Allah pasti menjadi pemenang atas segala urusannya. Berarti selamanya sampai dengan hari kiamat, Islam akan terpelihara Islam akan terjaga dan Islam akan tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun karena Islam berada di bawah penjagaan Allahu Rabbul Alamin. Bukan hanya itu, tetapi Allah juga berfirman di dalam surat Fussilat. Diawali dengan firman-Nya ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah ayat ini Allah berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah berfirman, "Kami Allah wali, penolong, pelindung, pembimbing kalian di dunia dan di akhirat." Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang beriman dengan Al-Qur'an, bagi orang yang imannya terhunjam di dalam hati sanubari yang paling dalam, maka dia kemanapun, dimanapun, kapanpun akan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia menjadi mukmin, bahkan mukminnya adalah istiqomah. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah. Harus selalu disegarkan. Harus selalu ditanamkan. Harus selalu disebarkan. Bahkan harus selalu ditumbuh kembangkan sehingga menjadi kokoh kuat merekat pada kita. Sampai kapanpun. Islam dan umat Islam. Jika umat Islamnya beriman, berpegang teguh kepada apa yang menjadi peraturan dan pedoman Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin ada beberapa upaya tetapi belum meraih dan belum mendapatkan, belum memperoleh apa yang dia harapkan, apa yang dia bayangkan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia impikan, maka antar lain harus melalui koreksi, muhasabah sejauh mana ketulusan daya juang yang dia upayakan dan dia perjuangkan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ragu padahal Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyebutkan, menghabarkan, menjanjikan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad kata Allah ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, intang surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau saja kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu pertolongan kita. Sejak awal sudah disampaikan Allah pasti menjadi pemenang atas segala urusannya. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh manusia sebagai hamba adalah lakukan apa yang menjadi perintah Allah Kata Allah, tolonglah. Maka berupayalah untuk berusaha menjadikan dia penolong. Penolong Islam, pembela Islam, pembela syariat Islam, pembela kaum muslimin. Kalau itu dilakukan, maka janji Allah pasti tidak akan terlambat. Kerjakan apa yang menjadi perintah Allah, pasti janji Allah akan terwujud. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan saja apa yang menjadi perintah Allah untuk kalian, Janji Allah pasti tidak akan terlambat. Ini adalah satu ayat. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj, ayat 39 sampai dengan 40, saya tidak akan bacakan. Silakan nanti kalau kita pulang ke rumah, dibaca surat 22, ayat 39 sampai dengan 40. Di antaranya adalah Allah berfirman, walayan يَنْسُرَنَّ اللَّهُ dan benar-benar Allah akan menolong siapa saja yang menolong Allah. Ini adalah janji Allah. Diberi penekanan dengan dua. Satu dengan lam, yang kedua dengan nun. Pasti. Siapa yang menolong Allah, pasti ditolong Allah. Dan kalau Allah ikut campur, berarti orang yang menolong Allah itu pasti berada dalam posisi yang menang jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi saya ingin sampaikan dalam surat Ghafir ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina aman." Kata Allah, sesungguhnya kami, kami Allah lanan lanansuru benar-benar akan menolong rusulana, rusul jamaah dari rasul. Rasul artinya utusan. Setiap manusia, setiap hamba yang Allah pilih menjadi rasul, menjadi hamba Allah yang mempunyai visi dan misi menyelamatkan manusia, pasti berada dalam jaminan Allah untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja para rasulnya, tapi para pengikutnya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman yang mengikuti para rasul itu. Kalau kita kaitkan dengan kita hari ini adalah jika kita setia mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun termasuk orang yang berada dalam jaminan Allah. Allah pasti menolong kita. Jamaah jimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara apa yang kita bisa kaitkan dan menjadi bukti adalah apa yang dirasakan kemenangannya oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kalau dilihat dari peristiwa terakhir, adalah 3 Oktober 2023. Tapi kalau kita ingat ke belakang, maka mereka adalah orang yang telah dijajah sejak tahun 1946. Dalam satu data bahwa Amerika itu telah menyumbang sejak 1946 itu tidak kurang dari 310 miliar dolar. Kalau dari mulai kemarin tanggal 3 Oktober itu itu adalah 17,9 miliar dolar. Tetapi Allah berkehendak lain. Orang yang selalu menolong kepada keburukan, maka orang itu adalah berhak memperoleh teguran, memperoleh bala, bahkan memperoleh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang terjadi bisa jadi itu adalah merupakan suatu pelajaran untuk kita jangan coba-coba untuk melampaui batas. Karena orang-orang muslim itu ada yang menjamin. Orang yang beriman itu ada yang menjamin. Dia adalah Allahu Azza wa Allah tidak ridho. Allah tidak mungkin membiarkan begitu saja hambanya dianiaya. Oleh karena itu, apa yang ditunggu itu adalah mungkin sudah jadwalnya. Maka Allah pun beri sesuatu yang membuat mereka sibuk. Bahkan musibah itu adalah sampai dalam satu data kerugiannya sekarang akibat kebakaran itu adalah antara 250 sampai dengan 275 miliar dolar. Kalau dihitung pastinya adalah bertriliun-triliun. Ya. Ada yang mengatakan 4.000 triliun, tergantung kursnya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu peristiwa. Tetapi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ingatkan, yang ingin saya segarkan adalah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam jaminan Allah. Allah Tuhan kita itu adalah Rabbul Alamin. Selalu kita baca 17 kali minimal setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Rabb, untuk Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Alam semesta ini tidak ada yang bisa menguasai yang akan mengatur. Bahkan penciptanya, pemiliknya, penguasanya adalah dia satu-satunya Allah Azza wa Jal. Tuhan kita itu itu. Tuhan yang akan menjamin kita dan berharap pertolongan Allah itu adalah itu. Kalau kita menjadi mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sesungguhnya, tunduk, patuh, menepati, menetapi apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti janjinya akan Allah berikan pada kita. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang mudah-mudahan kita semua menggaris bawahi ini adalah mudah-mudahan tersampaikan kepada kita sekalian. Karena itu hanya berbentuk poin tidak berbentuk jabaran. Saya ingin sampaikan adalah bahwa menggapai pertolongan Allah itu antara lain yang terpenting adalah bisa dicapai dengan 5B. Hanya menyebutkan saja, tidak diuraikan. Boleh dikaji, silahkan. Yaitu yang pertama adalah bersatu. Kalau saja umat Islam ini, mungkin di Indonesia, mungkin di Asia, mungkin di dunia, bersatu, pasti umat Islam akan disegani dan menjadi menang. Karena memang syaratnya kalau umat Islam ingin menang harus bersatu. Di antara ya, ingin saya sampaikan kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu Jangan kalian saling bertentangan, berselisih, apalagi bercerai, berai, berpecah belah. Karena tidak bersatu, bertentangan, berselisih, berpecah belah itu menyebabkan kalian fasal. Fasal artinya gagal. Gagal artinya tidak berhasil. Kedua, jamaah-jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan itu harus diraih dengan berjuang. Bapak-bapak, nenek moyang kita dahulu, menghantarkan kita sampai merdeka seperti kita sekarang ini dengan berdarah-darah beribu-ribu nyawa mereka korbankan akhirnya kita menikmati kemerdekaan ini berjuang karena itu maka kalimat yang kedua adalah kalau kita ingin ditolong Allah buktikan bahwa kita adalah termasuk orang yang berada dalam barisan perjuangan ketiga adalah berkorban kalau berjuang diartikan secara fisik, dia mungkin pergi ke medan laga, megang senjata, dan seterusnya. Berkorban mungkin dalam artian lain. Dia mungkin tidak berangkat, tetapi dia yang memberi finansialnya, memberi bekalnya, membekali keluarganya. Dia berkorban dengan nyawanya yang satu, dengan hartanya yang kedua. Seperti Allah firmankan, bi amwalikum wa anfusikum dengan harta kalian atau dengan nyawa kalian. Berikutnya adalah bertawakul. Bertawakul artinya adalah bergantung pada Allah. Jangan bertumpu dengan hebatnya fisik, hebatnya persenjataan, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya semua itu tidak ada arti. Yang menyebabkan kita menang adalah karunia Allah. Dan yang terakhir adalah berdoa. Jangan dikira berdoa itu sepele. Jangan-jangan kemenangan yang diraih, yang dirasakan oleh saudara-saudara Palestina itu saat ini Antara lain diantaranya doa-doa kita semua. Setiap saat kita berpartisipasi pada mereka. Mudah-mudahan ya Allah turunkan kemenangan pada mereka. Ringankan beban mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada doa kaum muslimin yang terkabul. Lalu Allah buktikan semua itu. Jamaah Jumat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sepelekan bersatu, berjuang, berkorban, bertawakul dan berdoa. Kalau itu ada pada umat Islam, maka pertolongan Allah Allah akan turunkan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yakin bahwa penolong kita adalah Allah. Dan karena itu, maka setiap kita harus senantiasa berusaha meraih pertolongan Allah itu sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai khatib tidak bosan, tidak segan untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita tahu apa yang seharusnya pengetahuan kita menjadi segar, apa yang menyebabkan kita menjadi semangat untuk sesuai dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini berada masih di bulan Rajab. Oleh karena itu saya peringatkan, saya sampaikan sesuai dengan apa yang para ulama dahulu simpulkan. Bahwa misalnya terkait dengan 27 Rajab. Untuk kita ketahui bahwa para ulama dari dulu tidak ada yang sepakat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pasti tanggal 27. Para ulama ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu bahkan bukan bulan Rajab, tapi bulan Ramadan. Bahkan para ulama ada yang mengatakan bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rabiul Awal. Jadi kalau yang sudah lampau pun Rabiul Awal bukan bulan. Jadi Rajab juga tidak ada yang sahih. Kemudian Ramadan juga tidak sahih bahkan tahunnya tidak disepakati. Katanya Isra Mi'raj itu kapan sih terjadi? Ada yang mengatakan tahun ke-9, ada yang mengatakan tahun ke-10 atau 11, ada yang mengatakan tahun ke-13 menjelang hijrah Rasul. Yang jelas, jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj itu intisarinya adalah kita harus salat dan sholat kita harus bernyawa, membekas, jelas terrefleksikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya melihat dari sejarahnya, lalu prakteknya dan implementasinya adalah lemah. Terkait dengan bulan Rajab ini, saya sampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab khusus terkait dengan Rajab. Namanya adalah Tabyinul Ajab fi Warada Fi Fadli Rajab. Khusus buku tentang keutamaan bulan Rajab. Tetapi kesimpulan yang disampaikan antara lain adalah kata beliau wa ammal ahaditsul waridatu fi fadli Rajab au fi fadli siyamihi au siyami syai'in minhu sarihah hiya ala qismaini dha'ifatin au maudu'ah. Kata beliau adapun hadis-hadis yang terriwayatkan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan saumnya, keutamaan salah satu salah satu hari dari bulan Rajab dilakukan saum, maka hadisnya itu adalah imma dhaifah, lemah, wa imma maudhu'ah, palsu. Bahkan ada seorang ulama bernama As-Sam'ani kata beliau lam yarid fi istihbabi saumi rajabin alal khususi sunnatan sabitah wal ahaditsu allati turwa fihi wahiyatun la yafrahu biha alim kata beliau tidak ada ya. dalil yang sahih secara khusus kokoh sahih bahwa saum di bulan Rajab adalah mempunyai tuntunan yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hadisnya adalah wahyah yakni lemah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa usia kita berisi amal soleh yang membuat kita menjadi orang yang beruntung, beramal solehlah, bahkan perbanyaklah, bahkan perbaikilah karena sesungguhnya kita akan menghadap Allah dan Allah akan mempertanyakan kita. Diisi apa umur kita? Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.